69 At-Tasi'ah wa Sittin 69 di mana mualif mengatakan At-Tasi' yang ke-9 mauqifus salafis salih minal mubtadi'ah sikap seorang salaf atau sikap salafus salih bagaimana sikap mereka para ulama salaf terhadap al-mubtadi'ah orang-orang yang pelaku bid'ah orang-orang mubtadi' Syekh mengatakan Al-hadaru wa tahdhiru min ahli al-ahwa'i wal bidah al-mukhalifina lis-sunnah. Sikapnya adalah hati-hati dan senantiasa mengingatkan orang-orang dari bahaya ahli ahwa dan bid'ah dan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Itu sikapnya. Ya, hati-hati dan senantiasa mengingatkan orang lain tentang bahaya ahlul bidah. Qala sallallahu alaihi wasallam, apa dasarnya? Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila alaihi man 'amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Kemudian ini adalah dasar dalil untuk waspada dari uh, bid'ah. Dasar waspada dari bid'ah dan pelakunya. Yani man ahdasa fi amrina hadza dan man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa wa mana'a lillah qad istakmala iman ya barang siapa yang mencintai karena Allah membenci karena Allah ya, memberi karena Allah menahan karena Allah maka keimanannya sudah sempurna ini adalah sikap kepada para pelaku bid'ah kita benci seseorang karena Allah kita membenci pelaku bid'ah karena Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah bentuk dari kesempurnaan keimanan seseorang. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih". Tidaklah ada seorang nabi yang diutus eh, sebelumku oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nabi tersebut akan memiliki orang-orang hawariyun dan ashab yakni para sahabat-sahabat dari kalangan umatnya ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih di mana para hawariyun dan ashab itu akan melaksanakan ajaran-ajaran dia dan mengikuti segala perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian setelah itu Eh, datanglah generasi yang menggantikan mereka. Ya, ini ada seorang nabi kemudian memiliki hawari dan ashab di mana Hawari dan Ashab ini mengikuti sunnah Nabi tersebut. Setelah itu muncul generasi-generasi yang menggantikan para Hawari dan Ashab sehingga mereka generasi tersebut yaqulu nama la yaf'alun, mereka melakukan mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan ya dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka, jadi <clears throat> ya, bukan bukan uh, bukan membunuh tapi memerangi mereka, ya barang siapa yang memerangi mereka, maka dia adalah mukmin. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, menahan mereka dengan tangannya, menasihati mereka dengan tangannya, maka dia adalah mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka dia adalah mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min dan orang yang memerangi mereka dengan hatinya maka dia adalah mukmin walaisa min wara'id min wara'i dzalika minal imani habbata khardalin dan tidak ada uh, keimanan sebesar biji biji sawi pun bagi orang yang tidak uh, tidak memerangi mereka dengan hati hati mereka na'am Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdatsul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qailin na qaulin nas yamruquna minal islami kama yamruqu sahmu minar ramiyah wa man laqiyahum falyaqtulhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamati dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang <clears throat> menggambarkan bagaimana sikap seorang uh, salaf as-saleh yakni para sahabat beliau dinasihati oleh beliau bagaimana sifat seorang sikap seorang salafi kepada orang-orang yang menentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yakhruju fi akhir zaman akan keluar di akhir zaman satu kaum ahdasul asnan para pemuda ya para pemuda yakni ahdatsul asnan usianya masih muda-muda sufahaul ahlam pikiran-pikiran mereka adalah pikiran anak-anak yakni orang-orang yang bukan ulama para pemuda bukan ulama ya kan yaquluna min khairi qailin nas eh, qaulin nas min khairi qaulin nas mereka berkata dengan perkataan orang-orang atau berkata dengan perkataan sebaik-baik manusia ini perkataan Rasulullah mereka keluar dari mulut mereka dalil dan yang lainnya tapi yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam, melesat dari Islam sebagaimana sebagaimana melesatnya sebuah anak panah dari sasarannya. Ini keluar, tembus begitu. Ya. Wa man laqiyahum falyaqtulhum. Barang siapa yang bertemu mereka maka bunuh mereka. Ya, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallah yaumil qiyamah maka orang yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah eh, yang dimaksud di sini adalah orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij. Wal makna bihadzal hadis humul khawarij. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang khawarij. Wa qad qatalahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ali bin Abi Thalib fi ma'raqatin Nahrawan. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka bersama sahabat Ali dipimpin oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu di peperangan Nahrawan ya tentunya dalam memerangi mereka dibutuhkan waliul amr ya tidak bisa kita menuduh seorang khawarij kemudian langsung main tusuk begitu saja ya tidak bisa harus di bawah waliul waliul amr supaya perkara tidak menjadi apa tidak menjadi kacau nah jadi tugas waliul amr juga memerangi orang-orang yang semacam ini yang merukunah minal islami kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Nah. Jadi orang-orang pemuda yang uh, apa namanya? yang berbekal semangat tapi tidak berbekal ilmu, mereka banyak ketidakfahamannya dibandingkan kefahamannya, berkata masalah Islam padahal mereka sama sekali uh, sedikit sekali pemahamannya tentang tentang Islam. Nasallallahu an yu'afiyana min hadhil asya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari masalah seperti ini. فلهذه النصوص المتقدمة وما في معناها فقد حذر أئمة السلف من البدع والمبتدئة وامتلأت كتبهم ومؤلفتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك dengan berdasar nas-nas dalil-dalil yang disebutkan tadi maka para ulama salaf banyak sekali dalam kitab-kitab mereka meng, e, memperingatkan umat ini dari bid'ah dan para pelaku bid'ah di antaranya adalah e, min dalika faqat rawa muslimun fi sahihi an Yahya bin Ma, bin Ya'mar eh, wa Humaid ibn Abdurrahman wa qala ya, wa Yahya li Abdullah ibn Umar ini terjadi di zamannya Abdullah ibn Umar ya berkata Yahya kepada Abdullah ibn Umar. Innahu lapor ya, seorang tabiin lapor kepada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mumpung ketemu ulama tanya kan gitu ya innahu qad dhahara qablana unasun yaqra'una al-Qur'an yatafaqqaruna al-ilma wa dhakara sya'nahum wa annahum yaz'umuna annahu la qadara wa anna al-amra unufun وقال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قابل الله منه حتى يؤمن بالقدر حتى يؤمن بالقدر ya diceritakan oleh Yahya kepada Abdullah bin Umar bahwasanya ada sekelompok manusia yang mereka suka membaca Al-Qur'an dan mereka juga suka mencari ilmu kemudian disebutkan tentang kondisi mereka ya kepada Abdullah bin Umar kemudian mereka itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya di dunia ini atau Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya kodar ya dan bahwasanya segala perkara itu terjadi begitu saja ya ini tanpa ditulis uh, tanpa ditulis sebelumnya ya perkara itu baru semuanya bukan ditulis dengan lau di dalam lauhil lauhil mahfud. Ya, mereka mengingkari hal itu. Diceritakan kepada Abdullah bin Umar. Maka berkata Abdullah ibn Umar, faida laqita kalau engkau wahai Yahya ketemu dengan orang-orang itu tadi, faakhbir, kabarkan kepada mereka, anni bariun minhum. Saya Abdullah ibn Umar berlepas diri dari mereka. Wahum bura'am ini dan mereka berlepas diri dari saya. Ini saya nggak mau dihubungkan dengan mereka dan mereka jangan mau berhubung-hubungan dengan dengan saya. Jangan disatu-satukan, kata Abdullah bin Abdullah bin Umar. Nah, kemudian dia mengatakan, "Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar." Ya, katakanlah bahwasanya yang bersumpah itu adalah Abdullah ibn Umar. Apa sumpahnya? Lau anna li ahadihim. Sungguh kalau seandainya seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud. Fa'anfaqahu kemudian dia menginfakkan maka bilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar maka Allah tidak akan menerima infak dia sampai dia beriman kepada qadar ini orang-orang apa qadariyah saat itu muncul di zamannya Abdullah ibn ibn Umar ya ini Orang yang nggak percaya dengan qadar dikatakan oleh Abdullah bin Omar, an inni bariun minhum wa hum bura'u minni fa akhbirtum fa akhbirhum Kabari mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah ibn Umar. Nggak bermanfaat amalan mereka. Ini adalah tahdir Abdullah ibn Umar kepada eh, kelompok Qadariyah yang muncul saat itu. Ya, wallahu taala a'lamu bisawab. Ini Abdullah bin Umar sahabat salaf, sifat dia uh, sikap dia kepada ahlul bidah. Kemudian wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anahu qal iyyakum wa ashabur ra'i. Ya hati-hati kalian kalau ketemu orang-orang yang suka main akal. Fa innahum a'da'us sunnah. <clears throat> Sesungguhnya mereka itu adalah musuh-musuh as-sunnah ayat humul ahadisu an yahfaduha mereka capek ya, capek untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu birra'yi sehingga mereka pun mengatakan dengan ra'yi ya mereka main akal wadallu adallu maka mereka sesat dan menyesatkan lihat bagaimana Umar mentahdir eh, yakni memeringkatkan para sahabatnya saat itu dari bahaya ashabu ar-ra'yi ya Kemudian selanjutnya warawad darimi eh, lillakai wa ghairihima wa ghairuhuma an Abi Qilabah qal eh, mabtada'a qaumun bid'atan illa stahallu sayfa. Ha ini yang bahaya. Ya, kata beliau Abu Qilabah, tidaklah satu kaum menimbulkan sebuah bid'ah, memunculkan sebuah bid'ah kecuali pasti mburi-mburine ya, kesudahannya pasti mereka akan menghalalkan memberontak dengan pedang. Wah ini bahaya ini. Maka ihdaru minal bid'ah ya kawan. Hati-hati dari bid'ah. Nanti belakang-belakangannya akan mengantarkan apa? Pembunuhan. Kenapa? Yang bukan kelompoknya halal darahnya. Nah ini bahaya. Ya. Mastahallu kaumun bid'atan illa stahallu saifa. Kemudian berkata Ayub As-Sikhtiyani, ahlul ahwa'i kulluhum khawarij bahwa sama semua semua pengikut hawa nafsu hakikatnya mereka adalah khawarij. Innal khawarij ikhtalafu fil ismi. Karena sesungguhnya orang-orang khawarij itu bertentangan yakni berlainan dalam masalah nama wajtama'u ala saif. Tapi mereka sama-sama menghalalkan darah. belakang belakang aja seperti itu. Nah, yakni mengkafirkan orang selain kelompoknya atau mungkin menghalalkan orang-orang karena dosa besar dan itu terjadi naudzubillahi min dalik bahkan yang mungkin awalnya mereka mengaku bermanhaj salaf akhirnya terjadi dan menjadi karena mereka gulu karena kurangnya ulama di kalangan mereka, kurangnya ilmu di kalangan mereka sehingga mereka menjadi jamaah hijrah wat takfir. Seperti yang terjadi di Aljazair. Ya. Bukan awal mereka bukan manhaj salaf. Artinya afan kalau saya katakan mereka awalnya manhaj salaf. Enggak. Mereka adalah orang yang mirip-mirip, ya. Mereka membaca Al-Qur'an, baca hadis, akan tapi karena kurangnya ilmu di kalangan mereka dan kurangnya kurangnya ulama sehingga mereka ghalau ya, berlebih dan tidak tepat pada manhaj sehingga dia mengkafirkan orang-orang sampai membunuh orang-orang yang lain di Aljazair terjadi Ya, mudah-mudahan di Indonesia tidak terulang. Ya, mudah-mudahan di Indonesia tidak tidak terulang. Karena pernah terjadi yang seperti itu. Dan juga di kalangan-kalangan yang lain, orang-orang Khawarij yang sudah menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin banyak. Ya, banyak banyak terjadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Nah, Kemudian yang kelima, qala Sufyan ats-Tsauri al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Ya kan? Ustaz kan saya kan cuma ngantuk Ustaz, bukan bid'ah. Kan ngantuk di dalam majelis kan bukan bid'ah Ustaz. Ya kan? Bid'ah atau bukan? Ah. Bid'ah atau bukan ngantuk dalam majelis? Bukan toh? Bukan. <laughs> kan ngantuk termasuk ibadah atau bukan <laughs> Nah, Taib. Dikatakan al bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah wal maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan al-Thawri, ini yang kita singgung tadi. Ya, bahwasanya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu bisa ditaubati, ini orang yang bermaksiat khawatir kepada Allah bahwasanya dirinya adalah pelaku dosa. Sementara al bid'ah la yutabu minha. Pelaku bid'ah itu menganggap dirinya adalah orang yang yang baik sehingga tidak atau sulit ya, sulit untuk bertaubat. Nah. Kemudian warawa aidan an Qatadah annahu qala ya ahwal innar rajula idza ibtada'a bid'atan yanbaghi laha an tudkara hatta tuhdhara. Wahai ahwal, ya, wahai ahwal sesungguhnya seseorang itu apabila melakukan bid'ah maka dia harus disebut-sebut sehingga orang-orang menjadi waspada ya kalau ada orang pelaku bid'ah maka harus disebut sehingga orang lain akan menjadi waspada nah Kemudian juga berkata Al-Hasan yang nomor tujuh, Anil Hasan kala ahlul ahwa bimanzilatil yahud wan nasara. Pengikut hawa nafsu itu sama kedudukannya dengan Yahudi dan Nasrani. Tapi kita ingat tadi ya, bahwasanya ahlul ahwa, ahlul ahwa ini harus dengan tafsil, ya, harus dengan tafsil. Bukan berarti perkataan ini berarti mengkafirkan mereka, tidak. Ya. Orang-orang Yahudi Nasrani pengikut hawa nafsu dan orang-orang ahlul bidah juga pengikut hawa nafsu. Cuma di kalangan pengikut ahlul bidah ada yang mukaffirah mufassiqah. Ya, ada yang bid'ahnya mukafirah mengkafirkan, menjadikan dia kafir, ada yang mufassiqah yang menjadikan dia fasik dan tidak keluar dari agama Islam. Naam. Ini perlu difahami karena kita dalam kaidah ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami satu masalah harus apa? Menggabungkan sekian banyak nusus. Jangan cuma, wih ini dia, ini dia. Al bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah, ya kan? Itu saja yang dipegang. Ya kan? Kemudian dikatakan ahlul ahwa bimanzilatil yahud wan nasara, ya kan? orang ahlul bid'ah anta kal yahud anta kan nasara ini salah semacam itu ya jadi perkataan ulama salaf itu harus kita tafsirkan sesuai dengan perkataan-perkataan ulama yang lain, sesuai dengan nusus yang ada dan juga lihat kondisinya saat itu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang para tetangganya itu simpatik kepada dia, maka orang itu diragukan. Itu di zaman itu, di zaman ulama. Mungkin saat itu kondisinya adalah kondisi zaman yang biahnya fasida, rusak. Sehingga kalau ada orang kok disenangi tetangganya, padahal tetangganya orang yang fasid, orang yang fasik, maka ini mencurigakan. Ini jangan dipakai untuk zaman sekarang, ya kan? Orang-orang baik kita bertetangga, tinggal di sebuah lingkungan semuanya salafi, alusuna wal jamaah, jangan sampai kita disenangi tetangga. Karena saya ingat perkataan seorang ulama salaf. Orang yang disukai tetangganya <laughs> berarti diragukan keagamanya. Dia benci ya sampai bikin masalah sehingga dibenci oleh tetangganya. Ini justru yang masalah orang yang ini. Ya, jangan kita jadi kita lihat dalam menerapkan itu perkataan ulama salaf itu hati-hati. Termasuk eh, perkataan Al Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu taala ketika ada seorang datang kepada dia, kemudian dia usir ukhruj wa innaka ma'araka illa mubtadi ya, fa innaka mubtadi ya, engkau adalah mubtadi itu tidak bisa diterapkan belum bisa diterapkan zaman sekarang zamannya Imam Malik qawiyat fi sunnah sunnah saat itu adalah kuat ya berbeda dengan zaman sekarang zaman zaman Imam Malik adalah zaman tabi'ut tabi'in ya zamannya Imam Syafi'i ya, Imam Ahmad dan yang lainnya nah itu adalah kuat sekali sunnah zaman itu akan tapi kalau kita sekarang sedikit-sedikit ngusir ya kan sedikit ngusir kita sendiri yang malah akan diusir ya dakwahnya nggak jalan ya kan citra kepada dakwah semakin jelek ini ustadz kok sukanya ngusir ya kan repotnya kalau sudah yang diusir nggak ada dia ngomong sendiri nanti ya repot itu nah jadi subhanallah harus bijaksana dalam menerapkan perkataan perkataan ulama dan memahaminya wallahu taala alam Taib. Kemudian perkataan Umar ibn Abdul Aziz ya idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal amah fa'alam annahum ala ta'sisi dhalalah antum hafal ini ya idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim kalau engkau melihat satu kelompok orang bisik-bisik dalam masalah agama mereka wong agama kok dibisik-bisik kan <laughs> ya kan fa'alam annahum ala ta'sisi dhalalah ya ketahuilah bahwasanya mereka itu sedang merencanakan sebuah kesesatan ya. apabila ada satu kelompok orang membicarakan masalah agama mereka dan melarang orang lain untuk ikut ya ini pengajarannya siriah ya belajar itu sembunyi-sembunyi belajar tauhid sembunyi-sembunyi ngajak orang cuma kelompok kecil begitu kemudian sembunyi-sembunyi kalau ada orang lain semua buku agama ditutup diganti buku matematika misalnya ya saya pernah ngalami itu masalahnya ya saya ketika pernah belajar dulu begitu ya hatta sampai anggota kita misalnya enam orang kemudian yang keenam ini lama tidak datang kemudian saya tetap datang kemudian saya datangi yang keenam sudah lama nggak datang gimana anda kok tidak datang lagi pengajar pengajian bu ngaji saja lagi datang nggak apa-apa oh sekarang tempatnya di mana? Tanya kepada saya. Tempatnya di sini saya sebutkan. Ya, saya sebutkan tempatnya. Nah, suatu saat kok qadarullah dia datang. Walhamdulillah datang, gitu kan. Nah, ketika sebelum datang, pelajaran kita pelajaran agama. Ya, ini biasa kita ketemu ngaji agama, betul. Begitu dia datang langsung terus ngobrol biasa. Innalillah, dan saya ini apa ini? Saya ngajak teman saya sini untuk ngaji, saat itu ngajinya langsung diputus. Tuk, dan tidak ngaji lagi. Ya tanya jauh fi amri dinihim. Aneh ini kelompok ini. Nah, jadi subhanallah, yang semacam ini adalah ciri-ciri dari kelompok yang tidak benar. Ya, hati-hati yang semacam itu dan itu banyak ya wong mau ngaji aja motonya ditutup ya kemudian dibawa kemana ini banyak sasarannya mahasiswa mahasiswi ya tutup matanya kemudian dibawa ke tempat yang dia tidak kenal di sana digembleng sekian hari dikembalikan dalam kondisi mata tertutup ya tahu-tahu tiba di tempat dia diambil eh, datang dari tempat sesuatu tempat kemudian diletakkan di tempat yang dia di, diambil dan pemikirannya sudah di sudah dijadikan kelapa kopior ya, goblok tadi ini ya istilahnya uh, dicuci ya naudzubillahi min dalik nasallallahu salam al taib ikhwan ini adalah sikap para ulama kepada ahlus uh, ya sikap para ulama uh, salafus saleh tentang uh, apa namanya uh, ahlul ahlul bidah dan ibtidah dan juga para mubtadi'ah nah Kemudian di sini uh, di baris yang terakhir ya sebelum itu hmm, nah sebelum itu ya dikatakan di di bawah nomor 10 hafan ya di bawah nomor 10 walam yaktafi a'immatus salafi birraddi ala ahli bid'ah wa dhalal bal hadzarun nasa min mujalasatihim wal istima' ila kalamihim Nah ini, mereka para ulama salaf tidak hanya membantah ahlul bid'ah akan tapi bahkan mereka eh, mengingatkan manusia untuk tidak duduk-duduk dan mendengar dari perkataan ahlul bid'ah tidak duduk-duduk dan mendengar dari perkataan ahlul bidah. Karena bahaya sekali. Bagaimana bahayanya? Lihat, faqad rawad darimi wa ibnu Battah anil Hasan rahimahullah anahu kana yaqulu la la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian itu duduk-duduk dengan ahlul bid'ah dan janganlah kalian itu berjidal dengan mereka yang berbantah-bantahan dan janganlah kalian mendengar dari mereka. Wa qala wa qad rawal ajuri lil Hasan diriwayatkan oleh Al-Ajuri dari Al-Hasan anna rajulan atahu datang seorang kepada Al-Hasan faqala ya Aba Said wahai Abi Said ini uridu an ukhasimaka aku ingin mendebatmu yakni aku ingin berdialog dengan dengan kamu aku ingin mendebat kamu faqala Al-Hasan ilaika anni sudah sana sana sana ilaika anni sudah sana katanya fa inni araftu dini saya sudah tahu agama saya Wa ma yukhasimu kasyaku fi dinihi. Orang yang akan mendebat kamu itu orang yang masih ragu. Saya nggak ragu lagi dalam agama saya. Nggak perlu debat. Kata Al Hasan, kalau kamu datang untuk mendebat tentang agama saya, saya nggak perlu debat. Saya sudah mantap dengan agama agama saya. Silakan yang kamu debat adalah orang yang ragu. Saya mantap. Udah sana sana. Saya nggak butuh perdebatan Lihat bagaimana ulama sekali beral Hasan, ya sekali beral Al Basri, dia menjauhkan diri dari mujadalah tuh ahli bidah. Ya, karena takut di sela-sela mujadalah nanti akan ada subhat yang bercokol di hati kita. Ya kan? Dan sulit obatnya. Makanya nanti ada riwayat yang lain. Lihat, wa Ismail ibn Kharijah qala dakhala rajulan. Dari Ismail ibn Kharijah, dakhala rajulan. Ya, masuk seorang e, dua orang laki-laki min ahlil ahwa dari kalangan ahlul ahwa ala Muhammad ibn Sirin kepada Muhammad bin Sirin. Faqala ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Yani Muhammad bin Sirin. Nuhadisuka bihadisin. Kami ingin menyampaikan kepadamu satu hadis. Kami ingin menyampaikan kepadamu satu hadis. Maka berkata Ibnu Sirin, Muhammad Ibn Sirin, Qal la. Tidak, saya tidak mau katanya. Kalau kedua orang tamu tadi mengatakan lagi, Fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Ya sudah kalau begitu kalau kamu nggak mau hadis tak bacakan satu ayat saja dari kitabullah. Qala. Enggak, saya enggak mau katanya. Qal berkata Muhammad bin Sirin, takumani anni wa illa kumtu. Ada dua pilihan. Anda berdua silahkan pergi tinggalkan saya atau saya yang akan pergi. Siapa yang berkata begitu? Muhammad ibn Sirin. Faqamar rajulani fakharaja. Maka dua orang tadi berdiri kemudian keluar. Faqala ba'dul qaum, maka murid-muridnya atau teman-temannya Muhammad bin Sirin berkata kepada dia, "Maka na 'alaika an yaqra'a ayah." Kenapa sih? Apa sih salahnya kamu mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'an oleh dia? Apa salahmu? Ma 'alaik. Ini kamu nggak berdosa kalau kamu mendengarkan bacaan ayat. Ini nggak ngapa sih? Enggak ngaruh kamu itu mendengarkan bacaan bacaan ayat Al-Qur'an dia. Kemudian apa kata Abdullah bin Sirin? Inni karihtu an yaqra'a ayatan fayuharrifaniha. Saya khawatir kalau kalau dua orang itu membacakan sebuah ayat kepadaku kemudian dia mentahrif, merubah bunyi ayatnya fayukiru fi qalbi sehingga perubahan dan kesalahan yang mereka sebutkan bercokol dalam hati saya. Lihat kehati-hatian Muhammad ibn ibn Sirin ya. Wara Abdullah ibn Imam Al-Ahmad berkata Abdullah bin Imam Ahmad Abdullah putranya Imam Ahmad an Abi Qilabah dari Abi Qilabah qal la tujalisuhum wa la tukhalituhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim wa yalbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun jangan kamu duduk-duduk dengan mereka jangan kamu bergaul dengan mereka karena saya tidak merasa aman jangan-jangan mereka itu akan menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan-kesesatan mereka wa yalbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun dan akan menjadikan samar sesuatu yang tadinya sudah kalian ketahui. Ya. Ini jadi perkataannya kadang apa? lembut begitu kan kita terpukau ya kan terpukau betul fasih perkataannya masya Allah dengar itu uh, mengalir begitu ya kan enak ayat-ayatnya pas hadisnya pas tapi di sela-sela itu Ya kan? Di sela-sela itu antara sela ayat dengan ayat, hadis dengan ayat, hadis dengan hadis, diselipkan syubhat, diselipkan bid'ah, kita nggak sadar. Ini bahaya sekali. Fahadihi ba'dul ahadits nabawiyah syarif wa aqwalu salafil ummah wa ahli diyanah wa taqwa tuqa wa ahli zuhdi wal wara idafatan ila ma taqaddam min al amri bil ittiba'i wan nahyi lil ibtida' ja'at musarrahatan bi jawazi ta'ni ala ahli al bid'ah wa bayani halihim lin nas bal addahum dhalika min al wajibati allati la yaqumu dinu illa biha. Inilah dalil-dalil yang ada yang menerangkan tentang perintah untuk ittiba, melarang kepada ya, melarang dari ibtida dan jelas-jelas mengatakan bolehnya ta'an, bolehnya mencela ahlul bid'ah, yakni menyalahkan mencela ahlul bid'ah mengatakan bahwasanya fulan salah dan menerangkan kondisi mereka bal bahkan para ulama mengatakan bahwasanya hal ini termasuk wajibat, kewajiban-kewajiban yang tidak mungkin agama itu akan tegak kecuali dengannya. Ya. Walida, eh, kemudian saya mengatakan wa anna kamin min babil jihad fisabilillah dan hal itu adalah termasuk jihad fisabilillah, ya ini menerangkan maukif kita kepada maukif kita kepada alusunah wal jamaah di depan umat itu adalah termasuk jihad fisabilillah. Yuwazi min haisu syaraf. Dia itu menyamai jihad karena sama-sama mulianya. Wa nailil maq wa, wa, wa, wa nablil maqs, maqsidi. Uh, jihadul a'da'i bisayfi wasinan bal yatarajjah ala dzalika. Ya. Uh, bahkan uh, dengan jihad seperti itu tadi, ya. Dengan jihad uh, dengan menerangkan tentang kesalahan-kesalahan ahlul bidah itu menyamai jihad dengan Saif dan Sinan bahkan lebih ya bahkan lebih yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa mislu aimatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifati lil kitabi wa sunnati aw ibadatil mukhalifah lil kitabi wa sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin adapun semisal orang-orang ulama ahlul bid'ah ulama-ulama ahlul bidah, imam-imam ahlul bidah, dan orang-orang yang memiliki perkataan-perkataan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah atau ibadah-ibadah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka menerangkan tentang kondisi mereka dan memperingatkan umat dari orang-orang semacam itu hukumnya wajib bittifaqil muslimin ya, hukumnya wajib bittifakil muslimin. Hatta qila li Ahmad sampai-sampai dikatakan kepada Al Imam Ahmad bin Hambal. Ar-rajulu yasum wa yusalli wa yataqif ahabu ilaika aw oh, yatakallam ahli bidah. Mana yang lebih engkau sukai wahai Imam Ahmad? Seorang yang puasa, seorang yang salat atau berpuas eh, beriktikaf ataukah orang yang membicarakan tentang ahlul bidah? yakni kesalahan mereka dan kehati-hatian terhadap mereka. Mana yang lebih engkau sukai wahai Imam Ahmad? Faqala idza qam wa shalla wa takaf innama huwa li nafsi. Dia itu salat, puasa, iktikaf untuk dirinya. Wa idza takallama fi ahli bidah, tapi kalau dia bicara tentang ahlul bid'ah fa innama huwa lil muslimin. Maka ucapan dia adalah uh, faedahnya umum untuk kaum muslimin. Hada afdal. Ini lebih utama ya itulah sikap para ulama salaf dalam mubtadi'ah dalam masalah mubtadi'ah masih sangat banyak sebetulnya perkataannya akan tetapi apa namanya eh, kita lompat ke pembahasan berikutnya ya yaitu pembahasan nomor 10 min manhaji salaf ar-raddu 'alal mukhalif di antara bentuk manhaj salaf adalah membantah orang-orang yang menyelisihi manhaj ahlu sunnah wal jamaah ya dan berhati eh, dan tidak mengatakan adanya fikih muwazan eh, tidak mem, tidak memerlukan adanya muwazanah yakni ketika kita membantah ahlul bidah tidak perlu kita menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka ya kesalahannya saja yang disebut Ya kesalahannya saja yang disebut. Makanya dikatakan di sini innahu minal mutaqarrar inda a'immati salaf rahimahumullah ar-raddu 'alal mukhalif. Sesungguhnya satu perkara yang disepakati oleh umat salaf, ulama salaf bahwasanya e, kita harus membantah mukhalif. Ya, membantah orang-orang yang menyelisih manhaj ahlu sunnah wal jamaah wa sawa'un mukhalif min ahli sunnati wal jamaah sama saja apakah yang menyelisih itu sama-sama orang yang berasal dari ahlu sunnah wal jamaah ya khalafa fi mas'alatin fikhiyah eh, orang itu mungkin menyelesai menyelisi alusunah dalam permasalahan fikih au aqadiyah atau mungkin dalam masalah akidah au kanal mukhalif min ahlil bidah atau mungkin mukhalif tadi ya berasal dari ahlul bidah ini perlu adanya bantahan Siapa saja yang bersalah perlu dibantah. Ya. Antum jangan gambarkan yang namanya bantahan itu mesti kencang-kencangan begitu. Enggak. Bantah itu bisa dengan lemah lembut, rifak. Ya, dengan sopan, dengan santun. Nah, jadi itu. Siapa saja yang bersalah, maka ahlu sunnah wal jamaah kita harus eh, eh termasuk manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah menasehati dia, ya, membantah dia. Nah, mengatakan yang salah adalah salah wala yalzam dan tidak harus firadi alal mukhalif dzikru hasanatil mardud alaih ya dan kita ketika membantah orang yang menyelisihi manhaj ahlu sunnah wal jamaah ya tidak harus menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang kita bantah tidak harus ini yang disebut dengan muwazanah menyebutkan kebaikan awil muwazanah wainal hasanati wasayiat atau menyebutkan secara bersamaannya ini menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukan. Orang ini, oh sholatnya bagus, ibadahnya bagus, gini, gini, gini, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus. atau akan tetapi, tidak perlu seperti itu. Kita katakan fulan mukti Fi hadil masalah fulan mukti Selesai sudah. Dalam masalah ini, si fulan salah. Ya, kalau memang sudah sabata khoto'uhu kalau memang kesalahannya betul-betul sudah jelas. Fakat madahallahul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala telah uh, memuji orang-orang yang beriman. Min ghairi zikri masawi'ihim. Tanpa menyebutkan keburukan orang-orang yang beriman. Wa dhammallahul kafirin. Sementara juga Allah mencela orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Min ghairi zikri mahasinihim. Tanpa menyebut kebaikan mereka. Ya. Waqad hadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min ahli ahwa dunat tafawud, dun iltifati ila ma fihi min hasanat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mentahdir umat ini, memperingatkan umat ini untuk menjauhi ahlul bidah dan ahwa tanpa menyebutkan kebaikan yang ada pada mereka ya tanpa menyebutkan kebaikan yang ada mereka. Zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam uyuba asqasin muayyanin wa lam yadhkur mahasinahum min babin nasihah. Nabi Muhammad SAW menyebutkan keburukan, kejelekan sebagian orang, ya, walam yatkur mahasinahum, tapi tidak menyebutkan kebaikan mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka menasihati. Lihat ketika Fatimah bintu Qais datang kepada Rasulullah SAW tentang Abu bertanya tentang siapa? E, Muawiyah, ya kan? Dan Abu Abu Jaham Muhammad amma Muawiyah fasulukun lama lalahu ya adapun Muawiyah itu adalah seorang yang tidak punya harta. Tidak dikatakan dia itu adalah katibul wahyi, dia itu adalah sahabatku, dia adalah ini orang. Tidak. Tapi dikatakan dia itu sulukun la malalahu. Demikian juga Abu Jaham, sahabiyun jalil, seorang sahabat dikatakan huwa la yadau asahu min atiqih. Dia tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari apa? Dari ininya, apa namanya? dari pundaknya. Ini akhwat kalau cari itu jarang yang suka pukulan ya. Jangan suka yang suka mukul gitu ya kan, emosional lah tuh. Belum-belum sudah gini ya Ustaz. <laughs> Hah? Oh gitu. <laughs> eh Masya Allah. Ya begitu. Jadi subhanallah Nabi Muhammad saw tidak menyebutkan kebaikan saat itu. Kenapa? Karena min babi nasihat dalam rangka nasihat. Demikian juga kita ketika ditanya tentang satu kelompok, yang dia itu adalah jelas-jelas kelompok yang salah, kita nggak perlu sebutkan kesal, kebagusan mereka, kebaikan mereka. Ya, kita katakan keburukannya supaya orang-orang itu nggak ngiler dengan kebaikannya. Ya, tidak tersilau dengan kebaikannya. Nah, Kemudian di sini dikatakan fa berkata muallif rahimahullah taala fa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Walladhi anjala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamatun ila akhiriha ya sampai akhir ayat surat Ali Imran ayat 8. Kemudian apa kata Aisyah? Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aita ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum." Apabila engkau melihat orang yang mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih, maka ketahuilah mereka orang-orang yang dinamakan oleh Allah hati-hati kepada mereka. Ya, hati-hati kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menyebutkan kebaikan mereka, tapi langsung mengatakan itu loh yang dikatakan oleh Allah fahdaruhum. Ya kan? Tidak diperinci dulu, itu orang-orang itu sebetulnya punya kebaikan begini dan begini dan begini, suka membaca Quran, suka berpuasa, suka ini, suka ini, suka ini, suka ini, suka ini, akan tetapi dikatakan fahdaruhum. Ini talbis namanya. Ya, ya ini apa? Menyilaukan, menyilaukan. Kemudian dikatakan di sini wa Nabi wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala, saya kunu fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman Nasun, sekelompok manusia. Yuhaddisunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Ya, akan datang di satu zaman sekelompok orang yang akan menyampaikan hadis kepada kalian dengan hadis-hadis yang belum pernah kalian dengar dan belum pernah pula bapak-bapak kalian mendengarnya. Hati-hati kalian terhadap mereka. Ya, tidak disebutkan kebaikannya. Ya, mereka hafalan hadisnya sekian, hafalan Qur'annya sekian, enggak, salatnya demikian, enggak. Ya. Wa ma'lumun anna ahlal bid'ah la yakhlu kecuali dalam satu perkara ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kebaikan sebagian mereka untuk menerangkan bahwasanya supaya jangan tertipu. Ya, ketika menerangkan tentang khawarij. Ya tahkiruna salatakum inda salatihim. Kalian merasa salat kalian itu tidak apa-apa apa-apanya dibanding salat mereka. Ya kan? Kemudian dikatakan mereka itu yaqra'una al-Qur'an wala yuna wala yujawizu hanajirahum. Tapi saja mereka, tapi sayangnya mereka membaca Al-Qur'an dan tidak melebihi hanya sekedar kerongkongan mereka saja. Ya ini tidak masuk ke dalam hati. Itu diterangkan mereka ahlu sholat, ahlu puasa. Tapi untuk mengatakan hati-hati loh, ini ada kaum semacam ini. Walaupun sifat mereka seperti ini, tapi ingat mereka itu kilabu ahli nar Ya, mereka adalah anjing-anjingnya penduduk penduduk neraka. Nah, itu bukan muazanah itu. Ya, bukan muazanah. Nama bayan halihim, menerangkan kondisi mereka. Kemudian juga ini juga ada perkataan yang cukup keras ikhwan. Ya, cukup mantap ya dari uh, Al-Imam Al-Baghawi dalam mensyarah hadis dua hadis tadi. Qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an iftiraqi hadhihi ummah wa dhuhuri ahli al-bid'ah wal ahwa'i fihim uh, fihim wa hakama bin najati liman ittaba'a sunnatahu sunnata ashabihi fa 'ala al-mar'i al-muslimi idza ra'a rajulan yata'ata shay'an min al-ahwa'i wal bid'ah mu'taqidan aw yatahawanu bi shay'in min as-sunani an yahjurah ya telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perpecahan umat ini dan akan munculnya ahlul bidah dan ahwa di kalangan kelompok-kelompok umat ini ya wa bin najah kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya keselamatan adalah bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat maka wajib bagi seorang muslim apabila melihat seseorang mengerjakan satu perbuatan yang berdasarkan ahwa dan bid'ah mu'taqidan dan orang itu meyakini bahwasanya perbuatannya itu adalah benar au bi syai'in minas sunan atau dia menyepelekan sebuah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yahjurahu untuk menghajarnya mantap ya ah, an yahjurah dihajar lihat ini ya wa yatabarra minhu dia harus berlepas diri sebagaimana Abdullah ibn Umar tadi ini bariun minhu wa ibra'u minni nah hayyan wa mayitan sama saja orang itu masih hidup ataukah dia sudah mati fala yusallim alaihi idalaqiyahu Jangan ucapkan salam kepada mereka apabila bertemu. Saya sengaja menyampaikan ini. Ya, nanti mbok antum baca sendiri mendingan kita baca bareng-bareng. Nanti saya terangkan sekilas. Fala yusallim alaihim idza laqiyahu. Fala yusallim alaihi idza laqiyahu. Kamu enggak boleh salam kepada dia kalau bertemu. Wala yujibu idza ibtada. Dan kamu jangan jawab salam mereka. Kalau mereka memulai salam kepada Mantap kan ini? Ini betul sikap ulama salaf kepada mubtadi saat itu. Wallahi ada sikap mereka maka dikatakan Abdullah bin Umar, ini bariun minhum wahum hum buru'a'u minni." Jelas sekali. Nah, Dan ini tidak benar, eh, tidak salah. Ila an yatruka bid'atahu sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Wa yuraji'ul haqqa dan dia kembali kepada al-haq. Tapi kapan ikhwan? Kita katakan bahwasanya hajar mubtadi yang semacam ini sah meninggalkan salam mereka kita tidak salam kepada mereka sah tapi kita harus melihat maslahat dan madarat dan kondisi ketika kondisi sunnah kawiyah zahirah ketika sunnah zaman kita ini kuat zahir itu baru bisa dilaksanakan tapi kalau sunnah fi zamanina dhaifah ya ghairu zahirah Antum jangan sekali-kali melaksanakan. Ketemu diplengosi, ya kan? Disalami diem aja. Antum nggak boleh untuk zaman sekarang melakukan seperti itu. Ya. Tetap salam kepada mereka dan jawab salam kepada mereka. Kalau sunnah sudah kawiyah seperti zamannya Imam Malik, seperti zamannya Nabi Muhammad SAW ketika menghajar siapa? Kaab, Kaab bin Malik dan sebagaimana seorang sahabat menghajar anaknya sendiri bahkan ya menghajar anaknya sendiri ketika dia membantah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika sunnah kawiyah antum lakukan seperti ini tidak masalah maka saya sengaja membaca nas ini bersama-sama supaya antum nanti ketika nggak membaca sendirian ketika baca sendirian wih wih ya kan <laughs> kemudian antum praktekkan disebutkan di dalam kitab Kun Salafiyan Alal Jada sudah didaurahkan lagi sama Ustaz Zaid malah itu ya dan tidak ada komentar apa-apa repot nanti saya ya maka ini dilakukan ikhwan adalah tatkala sunnah itu qawiyah ya sunnah itu adalah apa kuat maka hati-hati antum dalam menyikapi perkataan-perkataan bukan hati-hati maksudnya saya mentahdir dari perkataan ulama Anda antum harus cermat dalam menyikapi perkataan para ulama. Naam, wallahu taala alam. Lah Ustaz dari mana? Lah Ya dari keterangan masyayikh yang ada, ya mereka tetap mengatakan bahwasanya 73 firqah yang ada itu tetap berhak untuk mendapatkan salam. Mereka juga sama-sama masih muslim ya apabila mereka salam masih berhak untuk dijawab kecuali kalau memang tujuannya adalah hajar dan ketika hajar itu tepat dilaksanakan karena hajar itu adalah obat sama saja dengan sebagaimana taklif juga obat. Lah sekarang kalau bainal akron antara saya dan teman saya menghajar nggak ada gunanya. Ketika hajar layan fa falayan fa al hajar. Ketika Hajar itu layu yu'asir maksudnya, ketika Hajar itu enggak memberikan man, uh, ma, ma, ma, pengaruh, maka Hajar itu enggak ada enggak ada manfaatnya. Kalau Hajar seorang ustadz kepada talibnya, itu baru terasa. Tapi sesama talib, sesama talib atau sesama dai, ya satu level hajar-hajaran yang senang syaitan dan ahlul ahwa dan ahlul bidah. Ini yang bahaya. Makanya ini dalam memahami nusus para ulama harus cermat. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Kesimpulannya ikhwan, kita harus membantah ahlul bidah, ahlul ahwa, menerangkan kesalahan mereka dan tidak wajib bagi kita untuk menyebutkan apa? keburukan eh, kebaikan-kebaikan mereka. Sebagian orang membantah ahlus sunnah wal jamaah, kalian menyebutkan kejelekan tapi tidak menyebutkan kebaikan. Kalian juga sering menyebutkan kejelekan ahlus sunnah tapi nggak pernah disebutkan kebaikan ahlus ahlus sunnah. Pas kan? Begitu. Jadi mereka kadang tidak adil kepada ahlu sunnah. Nah, dia katakan ahlu sunnah itu adalah harusnya mereka mengatakan manhaj yang paling hak. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran sunnah. Tapi akan sayang sekali ada sedikit kesalahan sebagian pengikut ahlu sunnah. Harusnya begitu dong. Ya, nggak mengatakan ahlu sunnah itu orang-orangnya begini, begini, begini. Dijelek-jelekan semua sehingga takut dari yang namanya ahlu sunnah. Takut dari yang namanya dakwah salafiyah. Nggak adil mereka itu. Mereka menuntut kita untuk muazanah, tapi mereka sendiri tidak tidak muazanah. Nah, jadi begitu ikhwan. Nanti silakan antum melihat di situ ada dalil-dalil yang sangat jelas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan, afan, keburukan, kejelekan sebagian kaum tanpa dia mewajibkan dirinya beliau sallallahu alaihi mewajibkan dirinya untuk menyebutkan kebaikan demikian juga ketika datang Fatimah bintu eh, bintu Qais uh, apa bukan Fatimah istrinya Abu Sufyan ya ketika mengadu tentang suaminya disebutkan kejelekan-kejelekannya oleh istrinya eh, istri beliau radhiyallahu taala anhum jami'an disebutkan tentang mengambil harta boleh ndak ah, suami saya ini orang yang uh, kikir sehingga saya terkadang butuh harta dia tidak diberi bagaimana menurut Anda ya Rasulullah maka kata Rasulullah SAW khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf ambillah sesuai dengan yang Anda butuhkan dan dibutuhkan oleh anak-anak Anda ses, uh, yakni sesuai adat yang yang berlaku yakni sesuai kebutuhan sebesar besarnya berapa. Dan di situ Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada istrinya Abu Sofyan, ayo sebutkan dulu kebaikan suami kamu. Ya baru saya beri fatwa. Anda Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengingkari bahwa saat itu istrinya Abu Sufyan menyebutkan kejelekan-kejelekan dalam rangka apa? Meminta fatwa. Ya. Jadi masalah tahdir juga demikian. Jadi nggak butuh, nggak harus disebutkan. Nggak ada yang mewajibkan, ya nggak ada yang yang mewajibkan. Makanya kata Syekhul uh, uh, siapa di sini dikatakan oleh Al Imam mana ya perkataan Al Bani, rahimahullah taala. Hmm, mungkin di tempat lain saya. Nah, eh, di tempat lain, bukan yang ini ya. Mungkin pembahasan yang lain ya, wallahu alam saya. Nah, yang jelas tidak ada yang mewajibkan bahwasanya kita itu harus uh, eh, bermua bermuazanah. Wallahu taala a'lam bisawab. Kemudian kita masuk pada pembahasan ke-11. Nah. <clears throat> Nah, nah, perkataan Syekh Albani nanti dalam pembahasan ini, pembahasan ke-11. Yaitu dhawabit kaidah-kaidah yajibu mura'atuha bin nisbah lil afrad wal jamaah ya kaidah-kaidah yang harus difahami harus dicermati berkaitan dengan perorangan ataupun jamaah kaidah yang pertama man yajibu takrimuhum siapa orang yang harus kita muliakan ini kita harus tahu ya siapa orang yang harus kita muliakan yang pertama adalah rasul dan anbiya Ya, kita nggak boleh nggak boleh mengutak-ngatik mereka dan kita muliakan. Kemudian yang kedua adalah sahabatul kiram, Ini para sahabat, falaisalahu minal ummah illal hubbu wa tawqir maka umat ini tidak lain kecuali tugas mereka hanya mencintai dan menghormati ya waqad asnallahu alaihim fi kitabihi sana al-atir wa tahaddasa an manazilihim wa jihadihim wa badlihim uh, wa tahaddasa an manazilihim wa jihadihim wa badlihim fi sabilillahil mal wan nafs ya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang uh, memuji-muji mereka dengan pujian yang sangat harum dan menceritakan tentang kedudukan mereka jihad mereka kemudian apa uh, badal mereka ya yakni apa namanya upaya e, mereka dalam berjihad fisabilillah dengan harta dan dan jiwanya. Naam. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla ahadin, misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Ini larangan untuk mencela para sahabat sama sekali tidak boleh dicela para sahabat sama sekali. Ya, sama sekali tidak boleh dicela eh, para para sahabat. La tasubbu, janganlah kalian mencela, janganlah kalian mencela para para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya seorang di antara kalian berinfak Ya, seandainya seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ya, emas sebesar gunung Uhud, ya niscaya tidak akan menyamai infak mereka yang jumlahnya satu mut saja atau separuh mut. Yani infak kalian yang sebesar gunung Uhud tidak bisa menyamai infak mereka, infak satu mut atau setengah mut mereka. Perkataan ini kalau tidak salah wallahu taala a'lamu bisawab, wallahu taala a'lam bisawab adalah ketika sebagian sahabat mengadukan permasalahan sahabat yang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan la tasubbu ashabi Jangan kamu celah sahabatku. Sesama sahabat, ikhwan. Bagaimana kalau halnya kita dengan sahabat Mas Santo ya kan mencela Abu Bakar. Nauzubillahi min dalik. Ini jauh sekali. Nah, maka hati-hati sekali. Ini wajib untuk diikram. Kemudian yang ketiga yang wajib untuk diikram adalah at-tabi'una lahum biihsan, itu orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, alladzina adraku sahabah. Mereka yaitu orang-orang yang bertemu dengan sahabah, wahtadau bihadihim dan mereka mengambil hidayahnya para sahabat yakni mengikuti petunjuknya para sahabat mislu fuqaha'il Madinah as-sab'ah seperti para fuqaha Madinah yang jumlahnya tujuh uh, di antaranya tadi uh, disebutkan di sini yakni siapa tadi uh, al-kharijah ya al-kharijah itu adalah salah satu fuqaha Madinah yang yang sab'ah ya, nah. والتابعون لهم بإحسان من التابعين الذين أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديهم مثل فقهاء المدينة السبعة ومن جرى على منهجهم في سائر الأمصار dan juga orang-orang yang meniti jalan mereka di semua tempat ya summa man ba'dahum min aimatil hadis kemudian juga para ulama hadis fikih tafsir alladzina salaku maslakas sahaba wat tabi'in al kiram yang mereka menempuh jalan para sahabat dan tabi'in yang mulia wa man sara ala manhajihim fil i'tiqadi wal i'tisami bil kitabi wa sunnah dan orang-orang yang menempuh manhaj mereka dengan i'ti, dalam i'tiqad dan berpegang teguh kepada alkitab dan sunnah wa mujanabatil bid'ah wal ahwa'i wa ahliha dan mereka menjauhi bidah dan ahwa dan juga para pelakunya wa difa'i anil haqqi wa ahli ila yaumina hadza dan juga para pembela kebenaran dan juga pembela pembela, pemeluk kebenaran sampai hari kita ini. Wa ba'dahu ila an ya'tiya amrullah dan seterusnya sampai datang keputusan Allah. Wa haula'il illadina humul wa haula'i humul ladina anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mereka lah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dalam sabda beliau la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum wala wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada satu kelompok di kalangan umatku yang mereka tetap bertahan di atas kebenaran, zahirin dan senantiasa menang di atas kebenaran la yadurruhum man khadalahum tidak akan memadarati mereka orang-orang yang menghinanya jadi percuma kita menghina percuma orang-orang itu menghina mereka akan tetap apa zahirin ya, rugi sendirilah ya kan wala man khalafahum demikian juga tidak akan memadoroti mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hatta ya'tiya amrullah sampai datang keputusan Allah jadi tiga orang-orang ini para rasul anbiya kemudian para sahabat tabi'in dan tabi'uhum bi ihsan itu jangan adalah orang-orang yang patut untuk dimuliakan ya orang-orang yang mutamassikuna bil kitabi was sunnah ala fahmi salafi al ummah qala syekhul islam ibnu taimiyah berkata syekhul islam ibnu taimiyah wa man ulima minhu al ijtihadu sa'ighu fala yajuzu an yudhkara ala wajhi dhammi wat ta'thimi lahu dan barang siapa yang diketahui bahwasanya dia ahlul ahlul ahlul ijtihad orang-orang yang memang berhak untuk melakukan ijtihad ijtihad yang boleh ya, melakukan ijtihad dalam perkara-perkara yang boleh ijtihad ya fala yajuzu an yudhkara ala wajhi dhammi wa ta'thimi lahu maka tidak boleh dicela dan tidak boleh ditaksim ya tidak boleh disalah-salahkan fa innallaha ghafara lahu khata'ahu karena para mujtahid ya orang-orang yang betul-betul mujtahid para ulama itu diampuni kesalahan mereka Ya, bal yajibu lima fihi minal imani wa taqwa muwalatuhu wa mahabbatuhu bahkan kita wajib untuk mencintai mereka berwala kepada mereka sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan yang ada pada mereka wal qiyamu bima aujaballahu min huquqihi wa min sana'i wa du'ai wa ghairi dhalik dan bahkan kita wajib untuk Eh, menunaikan hak-hak mereka, memuji mereka, mendoakan kebaikan kepada mereka. Fanaqulu lahum rahimahumullah. Kita katakan kepada mereka rahimahumullah. Kalau ada kesalahan kita katakan ghafarallahu lahum. Ya, al imah ya, al imah al-sunnah wal jamaah. Kemudian Dhabit yang kedua adalah man yajuzu naqduhum wa tajrihuhum wa tahdhirun nasi min dararihim. Orang-orang yang boleh dinakat, orang-orang yang boleh dikritik, kemudian ditajrih, ya, di, di apa? ditahdir, ditajrih, dicela, kemudian ditahdir nanas manusia di, harus diperingatkan dari orang-orang semacam ini. Siapa? Yang pertama ya juzu bal yajibul kalam fi ahli bidai wa tahdhiru minhum. Ya, wajib untuk boleh bahkan wajib membicarakan ahlul bid'ah dan bahkan mengingatkan umat ini dari bahaya mereka. Wamin bidaihim dan juga dari bid'ah mereka, baik orang itu perorangan ataupun jamaah. Ya, ataupun jamaah. Misal al-khawarij, al-rawafid, al-jahmiyah, al-murji'ah dan tokoh-tokohnya dan muasasah-muasasahnya, yayasan-yayasan mereka. Ini wajib diterangkan kepada umat Ya, wajib diterangkan kepada umat. Sanian, yang kedua, arwah wasyuhud, yakni para rawi dan para saksi, saksi dalam pengadilan. Idza kanu majruhin jaza jarhuhum bi ijma'il muslimin. Kalau memang mereka para rawi itu adalah rawi yang memiliki kesalahan, yakni kekurangan dalam masalah siqahnya, dalam hifadznya, ya, maka ini boleh diterangkan tentang kesalahan mereka dan kekurangan mereka. Ini ijma'ul muslimin, ya, ijma'ul muslimin ya bal huwa wajib bahkan ini hukumnya adalah wajib ya qala dzalika wa hakahu nawawi wa ibnu taimiyah dan ini diterangkan oleh al imam an-nawawi asy-syafi'i imam nawawi yang bermadzhab syafi'i wa huwa imamuna imamu ahli sunnah wal jamaah dan juga imam uh, syekhul islam ibnu taimiyah wa inna minal mutatabba wa inna wa innal mutatabbi' lima qala bihi aimatul Islam fi nusrati hadha din wa min dhalika ar-rad 'ala al-mubtadi'ah yajid anna aimatul Islam takallamu fi ahli al-bid'ah. Orang yang betul-betul meneliti tentang apa yang dikerjakan oleh para ulama Islam dan bagaimana mereka membela agama Islam dan uh, bagaimana mereka itu membantah orang-orang mubtadi'ah akan mendapatkan bahwasanya para ulama Islam ternyata banyak berbicara tentang ahlul bid'ah dan juga membicarakan para rawi. Walam yushiru ilal muazana dan mereka tidak melakukan muazana Ya, tidak melakukan muazanah bainal hasanati wasayyat. Ya, sebutkan rawi ini adalah dhaif. Enggak. Walaupun dia sholatnya bagus, hafalannya bagus, tapi dhaif. Enggak ya, ghairu siqah misalnya tidak perlu dikitakan namanya rawi kalau sudah ghairu siqah sudah sodokun sodok sudah Enggak perlu dikatakan ibadahnya luar biasa begini-begini tapi dia soduk enggak. Enggak ada seperti itu. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini eh, juga wa inna nadir fi kutubi aimati salaf di halaman berikutnya di alinea baru wa inna an-nadhir fi kutubi a'immati salaf yajidu tahdhir minal bid'ah wa ahliha wa la yajid fiha annahum la yadhkuruna syakhs illa maqrunatu hasanat bisayyiatihim wa bida, wa bid'aihi bal yadhkuruna masalibal kitab ketika kita dapatkan juga para ulama salaf ketika memperbincangkan sebuah kitab ya maka mereka itu at-tahdir dalam masalah bid'ah dan pelakunya ya didapatkan dalam kitab-kitab itu tidak disebutkan bahwasanya seorang orang itu disebutkan kebaikan dan keburukan secara bersamaan. Bal yadkuruna bal kitab awil jamaah. Bahkan ketika mereka mengintari, mengomentari sebuah kitab, maka dikomentari tentang keburukannya saja kitab itu. Ya, tentang kekurangan kitab itu, baik itu jamaah ataupun perorangan. Nah, Demikian yang dilakukan para ulama salaf dalam masalah apa namanya al-dawabit dan sikap bagaimana kita bersikap kepada uh, perorangan. Kemudian dikatakan di sini eh, oleh Syekh Albani dalam akhir pembahasan di halaman 84 ya, antum banyak sekali nih baca ini. Ya, eh, fatwa-fatwa eh, afan sebelumnya tadi halaman berapa saya sebut? 81 eh, sudah. Kemudian di 82 ikhwan, 82 itu ada pertanyaan yang ditujukan kepada Al-Alamah Syekh Abdul Aziz bin Bas, Ya kan? Ya, di sini ditanya saya terjemahkan langsung ya, apakah manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam mengkritik ahlul bid'ah dan kitab-kitab mereka, apakah kewajiban kita untuk menyebutkan kebaikan dan keburukan mereka secara, secara e, apakah wajib kita menyebutkan kebaikan ataukah menyebutkan keburukan saja ya, keburukan kebaikan dan keburukan ataukah keburukan saja maka syekh mengatakan rahimahullah ya bahwasanya yang kita ketahui dalam dari kalam para ulama bahwasanya dalam mengkritik dalam mengkritik kesalahan dan dalam masalah tahdir dan menerangkan kesalahan-kesalahan yang mereka salah di dalamnya eh, dan kita mentahdir dari kesalahan tersebut maka eh, amat tayyibu ma'rufun makbulun eh, afan yang yang diterangkan adalah kesalahan-kesalahan saja yang mereka terjatuh di dalamnya dan diingatkan umat itu dari kesalahan tersebut. Wa amat tayyibu ma'rufun makbulut tayyib. Adapun sesuatu yang baik adalah sesuatu yang diterima, jadi tidak perlu di, disampaikan. Lakin al maksud at tahdir min akhtahim. Maksud dari kita mentahdir itu adalah menerangkan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Wa amma wa ma asbaha dalik. Fa idza hajah akan tapi kalau diperlukan untuk menerangkan apa yang mereka miliki dari kebenaran yang mereka miliki yubayan kalau memang dibutuhkan maka diterangkan. Wa idza sa'ala sa'il kalau ada seorang bertanya, "Mada indahu minal Mereka punya kebaikan apa? Punya kebenaran apa? Wa madza wafaqu fihi ahlus sunnah wal jamaah. Mereka sepakat dalam hal apa dengan ahlus sunnah wal jamaah? Wal mas'ulu ya'lam dzalika dan yang ditanya tahu tentang hal itu yubayan. Maka harus di, diterangkan. al maksud Allah azam tapi tujuan yang terbesar dan yang paling penting adalah menerangkan apa yang mereka miliki dari kesalahan-kesalahan supaya umat ini tidak tertipu dengan mereka dan supaya mereka waspada wali alla yamila ilaihim dan supaya orang yang bertanya itu tidak condong kepada Eh, para ahlul ahlul bid'ah. Dalam kesempatan lain juga dikatakan uh, Syekh bahwasanya ada so, uh, kelompok manusia yang mewajibkan adanya muwazanah halaman 83 ya. Ada sekelompok orang yang mewajibkan adanya muwazanah ya kalau mencela ahlul bid'ah, mengkritik ahlul bid'ah supaya uh, manusia itu menjauhi dari uh, dari hal ini. Apa kata Syekh? Ya, apa kata Syekh? uh, apa kata pertanyaan berikut? kata pertanyaan uh, penanya? Sehingga kalau kita hanya sekedar menyebutkan kesalahan, kita berarti mendolimi mendolimi mereka. Jadi kita sebutkan kebaikan supaya tidak mendolimi mereka. Apa kata Syekh? La mahuwa bilazim, mahuwa bilazim. Tidak, tidak wajib, tidak wajib. Jadi pertanyaan orang itu tidak tidak benar. Tidak ada ya. Dalam syariah Islam tidak wajib menyebutkan kebaikan dan kesalahan secara bersamaan. Kemudian juga e, di halaman 84 ketika Syekh Albani di baris terakhir dikatakan oleh Syekh Albani atau ditanya oleh Syekh Albani dari tentang kaidah muazanah, maka beliau fa'angkaraha, maka beliau mengingat mengingkarinya wajah afikalamihi fi kalamihi dalam perkataan beliau min aina lahum annal insan idza jaat munasabatu li bayani khata'i muslim in kana da'iyatan aw ghaira da'iyatin lazama ya lazimun ya'malu muhadaratan yadhkuru fiha mahasinahu uh, min awaliha ila akhirah Allahu akbar syai'un najib kata Syekh Albani ya dari mana mereka mengatakan seseorang itu apabila ada kesempatan menerangkan satu kesalahan seorang muslim baik muslim itu adalah seorang dai ataupun bukan seorang dai, maka dia wajib juga membuat sebuah muhadharah ya untuk menerangkan kebaikan muslim tadi dari awal sampai akhir. Ajib hadza kata. Ini ada suatu hal yang menakjubkan. Jadi tidak ada kewajiban sama sekali. Kalau memang kita tahdir, tahdir. Ya, itu adalah tentang kaidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kalau kita katakan wajib muwazana, maka ada beberapa konsekuensi. Lihat bawahnya. Kalau kita katakan bahwasanya muwazanah itu wajib, menyebutkan zikru hasanat dan zikru sayyiat itu wajib, maka konsekuensinya adalah yang pertama kita tajhilus salaf. Kita berarti membodoh-bodohkan ulama salaf. Karena ulama salaf mereka melakukan tahdir tanpa zikrul hasanat, tanpa menyebutkan kebaikan. Yang kedua adalah ramyuhum bidzulmi wal jaur. Kalau begitu berarti kita menuduh para ulama salaf melakukan kedzaliman. Ya, kita menuduh mereka melakukan kezaliman. Yang ketiga adalah ta'zimul bid'ah wa ahliha. Dan ini bahaya sekali, ya. Ini bisa menyebabkan pengagungan kepada bid'ah dan ahlinya, wa tahqir a'immatis salaf dan merendahkan para ulama salaf, ya. Ini akibat yang timbul apabila kita mengatakan muwazanah itu adalah wajib. Adapun dhabit yang terakhir ya, disebutkan oleh Kun salafian dalam kitab Kun salafian ala Jadah oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi adalah masalah al-abwab allati tajuzu fiha al-ghibah wal jarah inda ulama is-salaf. Ya, ini perkara-perkara yang kita boleh melakukan ghibah dan jarah. Ya, celah, mencela. Ya, ini itu dikritis dalam masalah dalam beberapa masalah. Ya berkata Al Imam An Nawawi rahimahullah taala, "I'lam an al-ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin la yumkinul wusulu ilaihi illa biha wa huwa sittatu abwab." Ketahuilah bahwasanya ghibah itu diper, diperbolehkan untuk mencapai tujuan syar'i yang sahih. Tujuan syar'i yang sahih yang tidak mungkin dicapai kecuali dengan ghibah. Ya dan itu ada enam perkara. Yang pertama tadhollum, kita lapor tentang kedoliman seseorang. Yang kedua adalah ilista ilisti'anah ala taghyiril mungkar. Kita minta tolong untuk merubah kemungkaran ya waraddil asi ila sawab dan mengembalikan seorang yang pelaku maksiat supaya dia berlaku lurus kita lapor kepada seseorang yang pertama adalah orang yang didolimi si fulan telah mendolimi saya ya si fulan telah mendolimi saya di depan qadhi misalnya ya ini boleh riba atau juga seorang istri menyebutkan kepada seorang ulama ketika didolimi suaminya apa pendapat anda ya syekh apabila ada seorang suami memukul hidung istrinya sampai penyok ya padahal awalnya dia mancung <laughs> misalnya gitu ya kan ya ini sebutkan kesalahan walaupun tidak harus disebutkan nama kalaupun disebutkan nama boleh ya dalam rangka apa mencari hukum masalah tadallum semacam ini juga di depan qadhi yang kedua adalah ilistiana seorang melihat orang lain melakukan kemungkaran dia tidak bisa merubah kemungkaran tersebut maka disebutkan atau disampaikan hal ini kepada orang lain ya akhi, sesungguhnya fulan, tetangga saya melakukan demikian dan demikian dan demikian. Saya tidak bisa menasihati. Saya mohon Anda untuk menasihati dia. Ini menyebutkan kesalahan, riba. Tapi ini boleh, karena tidak mungkin tercapai kecuali dengan dengan ghibah. Nah, yang ketiga adalah istifta ya seperti yang saya katakan tadi seorang istri yang didolimi seorang yang didolimi atau seorang yang terjerumus ke dalam masalah eh, apa namanya eh, ke kemaksiatan dan yang lain-lain ingin mengetahui hukumnya istifta ya e, misalnya juga tentang seorang wanita yang ingin mengetahui apa e, mengetahui eh, kondisi laki-laki yang akan dinikahinya akan menikahinya ya, yang akan menikahinya nah Eh, ya sama saja. <laughs> Ya kan? nah, kemudian yang keempat adalah tahdirul muslimin minasyari wa nasihatihim, yakni mengingatkan kaum muslimin dari kejahatan, dari sebuah kejahatan ya ataupun ingin menasihati mereka ya. Boleh yang seperti ini misalnya menyebutkan si fulan itu hati-hati dari fulan. Kalau Anda dihutangi oleh si fulan ya biasanya kalau dihutang itu enggak kembali. Ya kan? Nah, itu juga boleh semacam itu. Atau tentang bid'ahnya seseorang disebutkan, atau tentang kejahatan sebulan. Hati-hati pokoknya, uh, jangan sampai pernah berboncengan dengan dia sama sekali. Jangan sampai duduk di samping dia. Lu kenapa? Pokoknya begini ada bahayanya. Sebutkan begini, begini, begini, begini. Nah, itu bukan hanya sekedar ghibah, tapi maksudnya adalah gharat syar'i sahih tujuan sahih dan sifatnya syar'i. Yang kelima, an yakuna mujahiran bi fisqihi wa bid'atihi. Seseorang yang menampak-nampakkan kefasikannya dan bid'ah. Yani pamer dengan kefasikan yang dia miliki, pamer dengan bid'ah yang dia miliki, maka orang-orang yang semacam ini boleh diribai. Artinya boleh disebut-sebut meskipun dia tidak ada di depan kita. Si fulan hati-hati, dia memang pamer dengan kefasikannya. Dia suka kalau ketemu dengan orang ini faal tu kada wa kada bil bariha Tadi malam saya melakukan demikian dan demikian. Tadi malam saya topinya lima miring tiga. Eh, eh topi miringnya apa? Eh, topi miringnya lima atau tiga atau enam atau sepuluh ya kan? minum mabuk mabuan bangga. Tadi malam enam wanita sudah pokoknya habis semuanya mereka. Ini orang-orang yang semacam ini tadi malam lima laki-laki tunduk di depan saya semuanya. Kenapa? Pokoknya macam-macam mau merampas ya kan kemudian akhirnya malah tunduk semua sama saya misalnya. Ini pamer dengan wanita yang berzina, pamer dengan zinanya, laki-laki yang berzina naudzubillah min dalik dengan pamer dengan zinanya, orang yang melakukan dosa pamer dengan dosanya. Saya kalau sehari itu ah lima pak rokok habis. Ini juga pamer dengan dosanya, ya kan? Nah, kita boleh tahdir di hati-hati dia itu bahaya suka pamer dengan rokoknya, misalnya begitu. Ya. Ini kita tahdir demikian tidak ada masalah. Kemudian as-sadis at-ta'rif, ya ini untuk mengenalkan ya dengan lakop misalnya al-a'ma fulan, fulan yang mana? Fulan yang buta. Ya, dalam rangka untuk mengenalkan fulan yang mana? Fulan yang pincang, fulan yang mana? Fulan fulan yang apu bisu atau fulan yang mana? Fulan yang gemuk, fulan yang mana? Fulan yang tinggi, fulan yang mana? Fulan yang gondrong misalnya gitu kan. Ya, fulan yang mana? Fulan yang gundul, ya kan? Fulanah yang mana? Fulanah yang keriting. Nah, misalnya begitu. Ya, boleh-boleh yang semacam semacam itu ketika seorang itu tidak dikenal kecuali dengan kondisi kondisi dia. Demikian ya akan tetapi kultu. Lihat halaman berikutnya. Ya, ini 87. Wakat qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi jawazil ghibatil mubtadi syaratain. Boleh seorang menghibai mubtadi tapi dengan dua syarat al-ilm wa husnu an-niyah. Punya ilmu dan niatnya betul-betul benar. Yang kita pelajari tadi apa? Niatnya bukan tanakus. Ya, bukan untuk intiqam. Haitsu qala rahimahullah tatkala itu kemudian Syekhul Islam mengatakan summal qailu fi dzalika bi ilmin la budalahu min husni niyyah maka orang yang berkata dalam ribahnya itu sudah didasari ilmu, maka dia harus mendasari ilmunya dengan husnunya. Mendasari ribahnya dengan husnu niat, niat yang baik. Falau takallama bihaqqin yaqsidul uluwa fil ardi awil fasad. Kalau dia bicaranya benar, tapi dia ingin sombong, atau dia ingin membuat kerusakan karena bin bimanzilatil yuqatilu hamiyatan wa maka orang itu seperti orang yang berperang dengan niat riak dan sombong bangga-bangga wa in li ajlillahi ta'ala mukhlishan kana minal mujahidina fi kalau dia ikhlas dalam perkataannya maka dia kedudukannya seperti orang mujahid ya maka hati-hati yang semacam semacam ini na'am wallahu taala a'lamu bisawab kemudian syekh mengatakan dalam palinnya ke satu dua. wa mata kariha hadal haqqa naqisan imanuhu wa yanqusu min akha wa yanqusu man akhawat man akhawathu biqadri ma naqasa min imanihi ila akhiri al-kalam jadi uh, apa namanya Eh, keimanan seseorang ya keimanan seseorang ya, itu akan berkurang sesuai dengan eh, ketika dalam menggibah dalam kedudukan menggibah dalam kedudukan membicarakan saudaranya yang diperbolehkan enam tadi eh, berkurang sesuai dengan ilmu dan husnu husnuniyahnya ya jadi hati-hati hati-hati sekali kita dalam melakukan ribah-ribah yang diperbolehkan. Wallahu taala a'lamu bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini eh, dan ini mungkin adalah akhir dari apa yang saya atau apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Kalau memang ada kesalahan dalam penerjemahan, penyampaian Kemudian pemahaman apa yang saya sampaikan itu adalah karena kekurangan pribadi saya, kekurangan ilmu saya, dan kekurang fahaman saya dalam bahasa Arab.